Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah lil Imam Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud siapa namanya? Abdullah. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Sulaiman ibnul Ash Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Diulangi. Sulaiman Naam barakallahu fikum itu al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Naam. Perhatikan baik-baik. Ikuti Mas itu kalau enggak ada kitabnya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala masih seputar pembahasan apa? Pembahasan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu ucapan Allah taala bukan makhluk. Ingat-ingat itu ya. Nah barakallahu fikum. Wallahu jalla wa ala min sifatihi al filiyati annahu yatakallam. Dan Allah Subhanahu wa taala termasuk sifat-sifatnya yang berkaitan dengan perbuatannya dan kehendak Allah taala adalah berbicara. Perhatian baik-baik. Allah taala memiliki sifat fi'liyah, sifat datiyah juga. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah taala. Jika menghendaki melakukan, melakukan. Jika tidak, tidak. Itu sifat fi'liyah. Adapun sifat zatinya, sifatnya yang apa yang senantiasa terus-menerus ada pada Allah taala. Paham ya? Seperti tangan. Paham ya? Itu sifat zatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendengar, eh, barakallahu fikum, melihat. Paham itu maksudnya ya? Itu semuanya zatnya. Cuman sifat fi'liyah ini pun kalau ditelusuri lagi ujung-ujungnya zatnya juga. Karena Allah taala disifati dengan berbicara, setelah bicara atau Ketika tidak bicara pun tetap disifati dengan bicara? Hmm? apa? Berarti Allah Taala ketika tidak bicara enggak disifati bicara. Tetap disifati. Dzatiyah enggak berarti? Dzatiyah. Nanti ada yang sebutnya nama qadimun naw' ahaditsul ahad. Paham ya? ini ini penting kok ini jangan bingung. Jadi sifat kalam itu qadimun naw' haditsul ahad. Maksudnya bagaimana? Sifat kalam itu jenisnya memang sejak dahulu. Tidak ada permulaan. Allah Ta'ala tetap disifati berbicara. Walaupun nggak bicara. teman Bapak ya? Cuman hadithul ahad. Nyata jadat. Maksudnya ucapan Allah Ta'ala itu terbarui. Maksudnya Allah Ta'ala ketika bicara dengan Musa. Beda ketika bicara dengan Nabi Muhammad SAW. Beda atau sama? Beda. Berarti terbaharui kalamnya itu. apa maksudnya? Paham belum? Dilihat dari per individu dilihat dari per individu kalam itu berbeda-beda enggak kalamnya? Berbeda-beda. Tapi dilihat dari zat kalam itu sendiri, sifat berkuat Allah sejak dahulu enggak? Sejak dahulu. Paham belum itu? Kita lihat. Nah, ini seru tapi sebenarnya ini enggak sulit tapi apa? Rumit. Nah, kita lihat berikutnya. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiit. Sebagaimana Allah taala menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, wa yudabbiru wa yasha'u wa yurid dan Allah taala mengatur alam semesta serta menghendaki dan menginginkan fahuwa subhanahu wa taala yatakallamu kalaman yaliku bijalalihi kasairi sifatihi maka Allah subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang layak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa taala seperti seluruh sifat-sifatnya yatakallamu matasya bimasya idza sya artinya Allah taala berbicara kapan saja Allah taala kehendaki dengan bahasa apapun yang Allah Taala kehendaki dan apabila Allah Taala menghendaki. Apa maksudnya ya? Tapi ingat-ingat, yang perlu ditancapkan di benak kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus tersifati dengan sifat kalam walaupun ketika tidak bicara. Paham ya? Hanya saja sifat kalam itu nyata yatajaddad. Sifat kalam itu terbaharui. Maksudnya kalamullah jalla wa ala itu Na'am barakallahu fikum dulu ketika Allah Taala bicara dengan Musa alaihissalam, berbeda halnya ketika bicara dengan Jibril alaihissalam. Bukan kalam satu tok itu enggak. Paham maksudnya? Cuman semuanya kalamullah jalla wa ala. Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil kalamullah bukan? Tapi isinya sama enggak isinya? Enggak sama, bahasanya beda. Paham maksudnya itu ya? Naam. Kita lihat berikutnya. Wa kalamuhu ini perlu digarisin ini, wa kalamuhu qadimun nau' haditsul ahad ini dan kalamnya Allah Subhanahu wa taala qadimnau, jenisnya sudah dahulu ada, tidak ada permulaan. Paham ya? Karena Allah Subhanahu wa taala awal wal akhir. Allah taala tadi Allah taala zat yang pertama kali tidak ada permulaan dan yang terakhir tidak ada penghabisan, tidak ada setelahnya lagi sudah. Paham maksudnya ya? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. nama maknanya annahu yatakallamu idza Maksudnya qadimun nau' jenisnya sudah lama sudah sejak lama, enggak ada permulaan. Hadisul ahad itu maksudnya apa? Maksudnya dilihat dari per individu kalam itu terbaharui. Kamu belum terbaharui itu. Maksudnya beda-beda gitu loh. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil itu kalamullah bukan? Kalamullah isinya sama enggak? Beda-beda. Al-Qur'an bahasa Arab, paham ya? Injil, Taurat, Zabur bahasa lain. Tapi semuanya kalam kalamullah jalla wa ala. Paham soalnya? Kita lihat berikutnya. ya Yatakallamu bil Qur'an waqta nuzulihi Allah Ta'ala berbicara dengan Al-Qur'an ketika turunnya. Wa yukallimu wa yukallimu Jibril dan Allah Ta'ala berbicara dengan Jibril wa kallama Musa dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa wa kallama nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara perhatikan baik-baik mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra wa qabla dzalik kallama Adam alaihissalam. Dan sebelum itu semuanya Allah Taala sudah pernah berbicara kepada Adam alaihissalam. Nah, kalau antum perhatikan baik-baik, ketika Allah Taala bicara dengan Jibril, dengan Musa, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Adam, itu bicaranya sama atau beda-beda? Beda-beda. Cuman kalam itu adalah sifat bagi Allah Taala sejak dahulu ada. Paham ya? Bicara atau enggak bicara Allah Taala tetap disifati dengan sifat apa? Kalam. Nah, dilihat dari situ ternyata zatiah juga. Paham maksudnya itu ya? Na'am barakallahu fikum yang masih belum paham enggak masalah karena pembahasan ini memang sebagian orang menganggap na'am barakallahu fikum sulit, tapi sebenarnya enggak sulit tapi rumit. Na'am barakallahu fikum karena butuh renungan yang ekstra. Nah, enggak perlu pusing-pusing, intinya kita semuanya meyakini Allah taala berbicara. Nah, bagaimanapun Allah taala berbicara dengan bahasa apapun, kapan Allah taala kehendaki silakan. Karena apa? Karena itu semuanya adalah, adalah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini seperti itu. Naam. Kita lihat berikutnya. Na'am barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir sebutkan sini. Wa yatakallamu yaumal qiyamah dan Allah taala akan berbicara nanti dari kiamat. Fayuhasibun nas, Allah taala akan apa memperhitungkan amalan manusia. Wa yukallimul mu'minin fil jannah wa yukallimuna Dan Allah taala mengajak bicara orang-orang mukminin di surga dan mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. huwa yatakallamu bikalamin qadimin naw' la bidayatalahu. Perhatian Bapak ini penting ini maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang jenisnya itu sudah dulu sudah ada, la bidaya telah tidak ada permulaannya. Kenapa kok enggak ada permulaannya? Karena Allah taala apa? Zat yang maha pertama gitu loh. Enggak ada awalnya sebelum Allah taala enggak ada. Paham ya? Jangan dibayang-bayangkan kesana kemari ya. Yang jelas Allah taala adalah huwal awal wal akhir. Allah taala zat maha pertama dan yang maha terakhir. Enggak ada permulaannya, enggak ada juga nah barakallahu fikum yang paling terakhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru. Naam. Kasair sifatih seperti sifat-sifat seluruh sifat-sifat Allah taala hadisul ahad. Tapi sifat kalam tersebut dilihat dari per individu kalam itu nyata jadat terbarui, berbeda-beda tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa apapun yang Allah taala ke kehendaki. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang masih seputar Al-Qur'an kalamullah khairu makhluqin minhu bada'a wa ilahi ya'ud. Al-Qur'an adalah ucapan Allah taala bukan makhluk, dimulai dari Allah taala dan nanti di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu azza wa jalla bimani wa karami an yusabbitana wa iyyakum ala ta'atihi hatta nalqahu innahu waliyadhalik wal alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.